Dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan dan segala kealpaan yang kita sadari dan juga yang tidak kita sadari. dan kita terus mengintrospeksi betapa masih sedikitnya kita di dalam memanfaatkan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita untuk mencari manfaat yang itu kembalinya kepada kita yang laisa lillah hajah bisyai'in. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun hajat terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Amat sangat banyak nikmat yang tercurah kepada kita dan masih amat sangat banyak yang terbuang sia-sia tidak menghasilkan manfaat tidak menghasilkan faidah tidak menghasilkan nilai ganjaran ibadah bahkan tidak sedikit dan tidak jarang semua itu berhambur sebagiannya menghasilkan dosa sebagiannya menghasilkan ancaman api neraka sebagiannya ditumpuk dan disimpan untuk kelak menjadi bahan bakar naudzubillah yang akan mengazab diri-diri kita. Padahal kita diberikan taufik, diberikan hidayah. Hidayah ala qismain, hidayah taufik. Alhamdulillah sampai kepada kita keterbukaan hati untuk menerima kebenaran-kebenaran. Dan sampai kepada kita berbagai macam fasilitas untuk bisa kepada kita hujah-hujah itu tersampaikan. Sehingga tidak ada lagi alasan ketika seorang dia tidak memperoleh tambahan-tambahan kebaikan. Tidak ada lagi alasan ketika justru dia terjerumus dalam kebinasaan. Karena semua telah di dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat-perangkat untuk kebaikan itu bisa diraih. Maka kita berusaha mengisi waktu dari yang sedikit dari sekian waktu yang banyak yang telah kita alokasikan semampu yang kita bisa lakukan untuk duduk sejenak mendengar ayat, mendengar hadis mendengar keterangan ulama dengan niat ikhlas semata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan semangat untuk menekan, meminimalisir, mengikis kejahilan-kejahilan kita. Dan sebagai modal untuk kita beramal, ilmu yang kita pelajari untuk diamalkan. Sedikit waktu yang telah kita alokasikan dari sekian waktu yang melimpah yang Allah karuniakan kepada kita ternyata dengan segala keterbatasan dan kelemahan kita masih belum maksimal kita manfaatkan padahal sedikit maka petang hari ini kita mencoba mengisi karena sudah berapa kali dengan adanya kendala terpaksa harus dikosongkan kegiatan daras kegiatan ta'lim maka kalau keterusan ya dibiarkan kosong ini akan menjadi wabah dan menjadi musibah akan menjadi potensi besar yang kita akan semakin jauh dari majelis ilmu. Kita akan baca akan baca kitab Fadlul Islam sebagaimana yang kita canangkan kita baca kitab ini di sela-sela waktu untuk mengisi kekosongan. Sehingga yang sebelumnya kita rutinkan ba'dal asr qadar lawan syafa'al belum bisa terselenggara dengan baik maka kita baca di sela-sela waktu kosong agar kita tetap mendapatkan faidah di samping kajian-kajian rutin yang sudah terjadwal kita baca hadis وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه Sebelumnya telah kita baca Nah, keutamaan kaum muslimin dibandingkan umat yang lainnya. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف السبيل في خلاف سبيل الله وسنته فانظروا أعمالكم فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنته dari Ubay, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan alaikum bis sabil alaikum bis sabil was sunnah atas kalian untuk berpegang teguh dengan jalan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Fa innahu karena sesungguhnya tidaklah dari seorang hamba yang berada di atas jalan yang lurus, jalan Allah dan di atas sunnah ajaran Rasul alaihissalam. Dia mengingat berzikir kepada Allah, lalu kedua matanya menangis karena takut kepada Allah maka dia akan tersentuh oleh api neraka. Tidak ada seorang hamba yang dia berada di jalan yang lurus dan sunnah. Dia berzikir menangis kedua matanya karena takut kepada Allah lalu tersentuh api neraka. Dan tidak ada seorang hamba yang berada di atas jalan yang lurus dan sunnah dia mengingat Ar-Rahman Lalu Tergetar kulitnya Merinding Lantaran takut kepada Allah Melainkan dia seperti Sebatang pohon yang kering daunnya Kecuali Akan berguguran dari orang tersebut dari seorang hamba tersebut dosa-dosanya sebagaimana berguguran dari pohon yang kering itu daun-daunnya dan sesungguhnya sederhana di atas sunnah itu adalah lebih baik daripada berusaha dengan sepenuh kemampuan bersungguh-sungguh tapi ternyata menyelisihi jalan Allah yang lurus dan sunnah ajaran Rasul alaihissalam maka oleh karena itu perhatikan oleh kalian amal-amal perbuatan kalian jika ia bersungguh-sungguh ataukah ia sederhana saja hendaknya untuk berada di atas manhaj para nabi dan sunnah mereka ini dikeluarkan di dalam Al-Musannaf Ibn Abi Syaibah dan juga di dalam Al-Hilyah Al-Hilyah Abu Nuaim dijelaskan ولا الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى هذا الأثر عن أبي بن كعب في فضل الإسلام Asar ini dari Ubay bin Ka'ab. Ucapan Ubay bin Ka'ab tentang keutamaan al-Islam. Yaqul, beliau mengatakan radallahu taala anhu إن الإنسان إذا كان على سبيل صحيح وعلى سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام Sesungguhnya seorang insan Jika dia berada di atas jalan yang benar Di atas sunnah Yang jelas ketetapannya dari Nabi SAW Fahada idha baka min khasyiatillah fa innaha la tamassuhu annaru. Maka orang ini jika dia menangis lantaran takut kepada Allah, maka sesungguhnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. li'annahu khasyallah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala sabilin wa sunnah. Ay ala tariqin sahih. Karena dia takut kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan takutnya dia itu berada di atas jalan dan sunnah. Yaitu di atas jalan yang benar. Disebutkan tentang penting sekalinya, amat sangat pentingnya untuk berada di atas jalan yang lurus dan di atas sunnah. Ungkapan dari Yunus bin Zaid dari Zuhri mengatakan karena man madha min ulama ulama'ina yakulun. Dulu orang yang telah lewat telah, telah berlalu dari kalangan ulama kita mereka mengatakan Al-i'tisamu bi sunnati najatun berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan wal ilmu yuqbad qabdan sari'an dan ilmu itu akan dicabut dengan dicabut segera Nah, fana'ashal ilmu sabatud din wa dunya wa dhihabul ilmi dhihabu dzalika kullih dengan masih adanya ilmu ketika ulama masih ada masih ada ilmu maka berarti agama dan dunia ini masih tegak berdiri masih jalan. Sedangkan hilangnya ilmu itu akan hilang agama dan dunia secara keseluruhannya. Al-i'tisamu bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Itu keselamatan. Ilmu akan dicabut. Dicabut dengan segera Ini sebagai peringatan tambih. Amat sangat pentingnya berpegang teguh dengan sunnah. Khususnya ketika masih ada ulama ahlu sunnah. Yang membimbing umat manusia untuk istiqomah di atas sabilillah ala sabilillah wa ala sunnah sunnati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun keutamaannya Ketika seorang berpegang teguh di atas jalan Allah dan sunnah. Lalu dia berzikir. Tidaklah ketika dia berzikir dalam keadaan di atas sunnah. Di atas jalan Allah. Hingga kemudian mengalir air matanya. Di kedua pelupuk matanya. Karena lantaran takut kepada Allah. Lalu akan disentuh oleh api neraka. Sebaliknya, Seorang yang menangis Banyak orang menangis Dan banyak orang menangis di atas ibadah Zohirnya Namun belum tentu tangisannya itu akan menyelamatkan dia dari api neraka karena harus dilihat pondasi pijakan dia menangis itu di mana. Banyak orang berzikir dan belum tentu zikirnya itu yang membuat bulu kuduknya merinding karena takut kepada Allah lalu mendapatkan jaminan untuk gugur dosa-dosanya. Karena harus dilihat pijakan dia menangis, pijakan dia berzikir itu di mana. Betapa banyak majelis-majelis zikir yang banjir air mata. Namun sayang, ketika bangunannya tidak di atas jalan yang lurus dan di atas sunnah, itu air mata tidak akan berfungsi untuk menggugurkan dosa dan membebaskan dirinya dari api neraka. Naudzubillah. Bahkan banyak yang membuat satu majelis untuk tujuan menangis. Sampai kemudian harus dimatikan lampunya. Dibawakan kisah-kisah yang menyedihkan. Sehingga menangis diingatkan akan perkara-perkara yang menakutkan. Sebagian yang lain dikumpulkan manusia ditayangkan penggambaran-penggambaran yang amat mengerikan yang akhirnya membuat hatinya bergejolak dan menangis. Namun tangisan-tangisan itu tidak ada gunanya karena menangis di atas bid'ah. Menangis di atas penyelisihan terhadap sunnah. Sebagaimana disebutkan di sini, amalau khasyallaha wa huwa ala ghairi sunnatin. Adapun ketika ada orang dia takut kepada Allah tapi di atas pijakan yang bukan sunnah ai ala bid'atin di atas bid'ah fahada la yanfa'uhu ini tidak bermanfaat bakauhu menangisnya menangisnya dia wala khusyu'uhu wala khasyiatuhu tidak pula kekhusuannya tidak pula rasa takutnya yang muncul meski sampai bergetar seluruh tubuhnya karena takut tapi lantaran pijakannya bid'ah sia-sia. Wa katsirun minan nasara betapa banyak dari kalangan orang-orang Nasara yabkuna mereka menangis Naam wa yakhsha'una lakinnahum mereka juga khusyuk akan tetapi ala ghairi hudan tidak berada di atas petunjuk bal ala dhalalin bahkan di atas kesesatan mereka menangis berderai air mata tapi di atas bukan jalan Allah bukan ajaran Rasulullah SAW. Maka tangisan-tangisan semacam ini tidak ada gunanya. Wa kathirun dan juga banyak minal kuburiyin wal mubtadi'ati yabkuna bukaan syadidan ahli kubur para mubtadi' menangis dengan tangisan yang amat sangat sampai mereka meraung-raung nangisnya sampai tidak terkendali hingga kemudian pingsan nangis sampai pingsan dibiarkan untuk mereka khusyuk Lalu diperintah untuk merambah denyut jantung yang ada di dadanya. Lalu dikomando dengan ketukan. Setiap ketukan menyebut nama Allah. Terus setiap ketukan menyebut nama Allah pelan Allah Allah Allah Allah terus diketuk sampai kemudian ketukannya makin cepat dan lafaz Allah dipanjatkan juga semakin cepat semakin cepat semakin cepat histeris menangis guling-guling tahu dari mana pernah salah masuk. Iya, pernah salah masuk. Iya, pengalaman. Iya. Karena kita namanya orang mencari, dapat kita ikuti. Ya, pegang dadanya, ikuti Allah. Allah. Allah. Makin kencang, makin kencang, makin kencang. Guling-guling orang nangis. Nah, kita nggak ikut guling. Kita cuma masih tanda tanya apa seperti ini memang kebenaran. Nah. Selesai jam 9 itu atau jam jam jam 8 selesai. Yang tamu-tamu disuruh makan. Ini jamaah zikir tadi. Sebagiannya di pinggir jalan main gitar. Pertanyaan kedua Apa memang seperti ini kebenaran? Malamnya Jam 2 Bangun Mandi Kita orang ikut mandi Tidak tahu apa tujuannya Pokoknya ikut Habis mandi zikir Nangis lagi Besoknya pulang dengan tanda tanya besar. Alhamdulillah dari perjalanan banyak ini ditemukan dengan Ma'had Ahlu Sunnah Sehingga kita tahu Ternyata yang seperti itu Tariqah, tariqah Dalal Yang banyak digandrungi oleh manusia sekarang ini Ya di Tanjung ada namanya Laskar Buniar. Tahu? Laskar Buniar. Ini acaranya ziarah sana, ziarah sini. Nah. Baru muncul. Pertama tahu? Ada tahu? Pernah ikut. Allah. Ya. ya itulah. Allah musta'an. Berarti bukan sendirian kita. Ada temannya. Nah, alhamdulillah Allah selamatkan. Mereka menangis. Mereka menggigil ketakutan. Mereka ingat dosa dan mereka ingat kepada Allah tapi naudzubillah semua itu tidak ada artinya nah kenapa karena orang Nasara bisa orang-orang musyrikin kuriun bisa kalau sekedar menangis la yanfa'uhum tidak bermanfaat indallah bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala li'annahum laisu ala sunnah karena mereka tidak berada di atas sunnah. Falaisatil ibratu ayyabkiyal insan. Maka yang menjadi patokan yang dilihat bukan uh sampai menangis. Wa yakhsha'a Uh, begitu khusyuk. Lalu orang kemudian terkagum. Orang kemudian tertarik untuk ikut. Barusan kita perjalanan Tanjung kemarin. Supir yang kita tumpangi mobilnya bercerita bahwa dia tanya, saya itu punya buku isinya tentang keutamaan-keutamaan amal. Buku ini saya bawa kemana-mana. Bagaimana? Bagus nggak dibaca? Ya. Saya ceritakan apa adanya. Mulai. Soalnya begini Pak. Saya ini kena musibah. Kalau ikut ini daripada pikiran saya macam-macam. Saya ikut ini baca-baca itu boleh ya. Nah. Di situ saya bisa tenang hatinya, bisa merasakan ingat Allah, ingat mati, dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam ini, ini yang banyak di tengah masyarakat dan itu yang membuat manusia tertipu. Bisa menangis, bisa ingat mati, bisa ingat dosa. Sementara kalau kajian-kajian ahlu sunnah, kajian salafiyin, tidak ada menangisnya. Ya. Karena memang salafiyin bukan penjual air mata. Nah, kalau mau menangis, menangis silahkan bersendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tangisan yang jujur. Karena menangis di tengah banyak orang itu belum tentu di samping motif dasarnya di atas sunnah atau tidak tujuan menangis itu apa? Nah. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW Ainani La yatamassahuman naru ainun bakat khasyatan fi sabilillah Satu diantaranya adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah bukan menangis di tengah-tengah manusia. Apalagi menangis yang dibuat menangis bukan karena takut kepada Allah, tapi menangis karena takutnya dibangkitkan oleh suasana, dibuat suasana ruang ya diputarkan musik yang menyeramkan digambarkan tayangan-tayangan yang menakutkan menangis Nah, seperti pelatihan apa? SKU. Ada yang pernah ikut? Pak Hartomo pernah ikut. Ya, ikut terus. Tapi insya Allah kalau orang mencari kebenaran walaupun salah, ada ganjarannya. Nah, kalau dia tahu salah, cari lagi kebenaran itu. Nah, Wa innamal ibratu bima huwa alaihi. Yang dihitung, yang diukur, yang menjadi patokan itu adalah di mana posisinya dia itu. Nah. Thumma qala Ubay bin Ka'ab fi akhiril kalimah inna iqtisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillah sunnatih. sunnati. Sesungguhnya sederhana saja namun di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh berjuang dengan segenap kemampuan dicurahkan sampai takalluf bukan lagi ijtihad tapi sudah takallufan nah tak punya uang tetap berangkat kemana tiga hari. Ya. Sampai di bandara habis duit. Cari ada orang berjubah berkopi datangi Pak minta tolong Pak. Kenapa? Saya ini kehabisan uang. Mau kemana? Iktikaf. Iktikaf jauh-jauh naik pesawat. Iya Pak. Dari mana Pak? Dari Makassar. Terus mau kemana? mau pulang. Ini iya, kita sudah 40 hari. Kebetulan ini kisah nyata. Nah, saya tanya, apa itu kewajiban Bapak? Apa Bapak keluar itu untuk apa? Untuk dakwah. Bapak seorang dai. Ya kita masih belajar. Bapak punya keluarga? Punya. Wajib mana? Bapak mendakwai keluarga dengan bapak keluar seperti mendakwai orang-orang. Mana hasilnya? Mendapat kita pesawat mau berangkat. Iya sebentar dulu. Dengarkan dulu. Nah, agar bapak jangan terulang lagi yang seperti ini. Kafabil mar'i isman ayudayi amayakut. Cukup orang itu dosa tidak ngurusi keluarganya. Dakwah bukan kewajiban sampai kalau Bapak masih belajar. Nah. Tapi begitulah. Tak punya uang, keluarganya entah. Terus gimana keluarga? Allah Maha Pemberi rizki. Nah, siapa yang berjalan di jalan Allah, ya, Allah akan tolong. Intan surullah yansurkum. Jika Allah, jika engkau menolong agama Allah, Allah akan tolong engkau. Pertanyaannya gimana Anda menolong agama Allah? Ya ngajak orang sholat. Terus diajari sholatnya. Ya sambil belajar sama-sama. Nah, tidak mau mereka. Padahal sesungguhnya sederhana saja. Dengan sunnah. Itu lebih baik. Daripada bersungguh-sungguh yang semacam itu menyelisihi sunnah, menyelisihi jalan Allah. Hada kalamun azim. Ini ungkapan yang agung. Wal amalu al yasiru amalan yang mudah Wahwa ala sunnatin namun dilakukan di atas sunnah fihi khairun katsir padanya terdapat kebaikan yang banyak Amal ijtihadul kathiru. Adapun bersungguh-sungguh. Dengan kesungguhan yang banyak. Wahuwa ala bid'atin namun di atas perkara bid'ah. Fahadala yanfa'u sahibahu. Ini tidak bermanfaat bagi pelakunya. Walau istahadal layla wan nahar. Walaupun dia siang malam. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Li'anahu ala ghairi tariqis sunnah. Karena tidak di atas jalan sunnah falaisatil ibratu bikasratil amal yang menjadi patokan bukan banyaknya amalannya wala bikasratil buka bukan juga dengan banyaknya menangis wa innamal ibratu fit tariqil ladzi alaihi insan namun sesungguhnya hanyalah yang menjadi ukuran patokan itu di jalan mana orang itu berada al ibratu bi kitab wa sunnah yang menjadi patokan adalah dengan mengikuti Alkitab Sunnah. Walau kanal amalu qalilan walaupun amalannya sedikit. Nah. Kalau bandingannya apa? Banyak. Ya, bersungguh-sungguh tapi di atas bid'ah. Dengan sedikit tapi di atas sunnah. Mending mana? Mending sedikit di atas sunnah. Tapi kalau bandingannya sedikit di atas sunnah, banyak di atas sunnah, mana? Ya jelas banyak di atas sunnah. Nah. Agar jangan mencukupkan sudah sedikit saja. Daripada banyak di atas bid'ah. Mending amalkan sedikit. Ya, mengamalkan sunnah sedikit saja. Nah. Fahada yakunu ala khairin kathir. Walaupun beramal sedikit tapi di atas sunnah Padanya terdapat kebaikan yang banyak ala sabili najah Dan di atas jalan yang menyelamatkan Jalan keselamatan Wa buka'uhu wa khusyu'uhu wa khasyiatuhu Takunu najatan lahu minan nar Menangisnya, kekhusuannya, rasa takutnya kepada Allah Ini akan menjadi keselamatan bagi dia dari ancaman api neraka nah وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يعيبون سهر الحمقى wa saumahum misqala dzarratin min birrin ma taqwa wa yaqin a'dhamu wa afdal wa arjah min ibadatil muhtarrin ini juga asar Abu Darda dibawakan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya nah Atharu Abi Darda yushbihu asharu Ubay bin Ka'ab fi ma'na fi ma'nahu tamaman. Mirip. Bahkan ya, persis mirip dengan apa yang dibawakan oleh Ubay bin Ka'ab. Anna sahibal aqidati sahihah bahwasanya ya pemilik akidah yang sahihah wa in kana naiman walaupun dia tidur fahuwa khairun min sahibil aqidatil fasidah. Lebih baik daripada pemilik akidah yang rusak. Wa in kana qa'iman yusallin nafilah. Meskipun dia qiyamul lail semalam suntuk. Yang ini tidur. Ya, juga semalam suntuk setelah salat wajib. Nah. Lebih baik wa sahibal bid'ati fi saharihi wa fi saumihi wa huwa 'ala syarr. Pelaku bid'ah begadangnya, puasanya itu kejelekan li'annahu yasiru 'ala ghairi hudan. Ya. Oh yusiru 'ala ghairi hudan karena dia berjalan di atas jalan yang bukan petunjuk kebenaran. Nah, dan begitulah berita dari Nabi SAW ketika menyebutkan tentang profil orang-orang khawarij. Para sahabat dikatakan kalah. Ya. Puasanya, qiyamul lailnya, qiraatul Qur'annya, ibadahnya dibanding mereka orang-orang khawarij. Tapi tidak sebanding derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala antara ahlu sunnah antara para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan mereka yang berjuang dan beribadah dengan kesungguhan yang luar biasa namun di atas bid'ah. Nah. Ini keutamaan Islam Ya tentunya Islam di atas sunnah. Karena Islam adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. Yang tidak bisa tegak. Salah satunya tanpa yang lainnya. Sebagaimana ungkapan yang masyhur dari Al-Imam al brabahari Rahimahullah taala. Di sini kita mendapati nikmat yang agung ketika kita berusaha mencari dan terperosok ke sana kemari lalu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran yang hakiki jalan sunnah jalan manhaj yang sahih hingga kemudian menjadi hajat yang besar untuk bisa istiqomah dan bisa berhasil sampai tuntas menjalani hidup di atas sabilillah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ila huna barakallahu fikum jazakumul khair walhamdulillahi rabbil alamin.